Bismillahirrahmanirrahim Supaya masih di luar santri besar segera masuk Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin Telah sampai pada pembahasan masalah tentang akhlak tentang masalah akhlak yang tabiat hal yang sudah dari sananya secara tabiat tercipta ada yang tercipta pembawaannya tabiatnya adalah jelek ada yang pembawaannya tabiatnya ada ada yang baik nah maka bergembiralah senanglah orang-orang yang mendapatkan cara tabiat ahlaknya baik, lurus, mudah menerima kebenaran. Nah, dan segeralah merubah orang-orang yang tabiatnya, sifatnya jelek, ada sifat-sifat takabur dalam hatinya, ada sifat-sifat sum'ah, ada sifat-sifat ria. Nah, hendaklah untuk merubah sifat-sifat tersebut karena ini memang perkara yang sangat berbahaya terkait dengan amal-amalan yang ia lakukan maka akan bisa menggugurkan amalan tersebut. 6. Kita lanjutkan. Wa kadzalika man arada tawaddu'a takallafa af'alal mutawati'in. Berkata mu'alif Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahmatullah alaihi Demikian juga barang siapa yang menghendaki untuk mempunyai sifat tawadu maka hendaklah dia takallaf yakni memaksa dirinya untuk berbuat untuk melakukan sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang tawadu. Leni. Siapapun orangnya yang ingin mempunyai sifat tawadu, maka dia harus memaksa dirinya berusaha maksimal mungkin untuk berbuat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tawadu. Ambil sebuah figur. Siapa dari Nabi kita Muhammad SAW atau mungkin kita mengambil figur dari kalangan para sahabat membaca sirah-sirah mereka siar mereka bagaimana kita harus mencontoh mereka nam berbuat apa yang mereka perbuat dalam masalah bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin di bawah secara keilmuannya bagaimana mereka keadaan mereka para sahabat para tabiin Demikian kita harus memaksa dirinya. Mungkin dirinya ada sifat takabur, sombong, maka harus dirinya dipaksa semaksimal mungkin untuk berbuat sebagaimana dia berbuat oleh orang-orang yang tawadu. Dan ini kalau seandainya ingin ingin merubah. Enam, ingin merubah, maka kalau demikian insyaallah enam biidnillah, Allah pun akan merubah sifat tersebut. وكذلك سميع وكذلك jami'ul الأخلاق mahmudah. demikian juga semua akhlak-akhlak yang terpuji enggak cuma tawadu saja tapi juga akhlak-akhlak yang terpuji yang lainnya harus diiringi dengan apa paksaan dirinya berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin memang rasanya pahit rasanya sangat berat untuk mendapatkan akhlak yang mulia tersebut perjuangan jihad fisabilillah untuk mendapatkan akhlak yang mulia untuk memerangi apa-apa yang ada dalam nafsu kita yang mukhalifah mukhalafah as-sunnah demikian fa inna lil adah asaran fi dhalik maka sungguhnya tak terbiasa dipaksa dirinya kemudian terbiasa ini akan asaron berpengaruh apa yang ia perbuat apa yang ia perbuat akan berpengaruh karena memang ya seorang mukmin innal mukmin idza atnaba danban kalau sesungguhnya seorang mukmin tak kala dia berbuat dosa naam nukisat fi qalbihi nuqtatan sauda nah ini akan tergores dalam hatinya sebuah titik hitam Naam. Wa in taba wa nasa wastaghfara. Dan tak kala dia bertobat, dia meninggalkan perbuatannya, dia istighfar kepada Allah Taala. Naam, maka sakula qalbuhu. Hatinya akan menjadi bening kembali, bersih kembali. Demikian. Tapi tak kala dia terus-menerus berbuat jahat, berbuat kejelekan akan berpengaruh pada hatinya, tabiatnya akan menjadi jelek. Tak kalah diiringi dengan kemudian istighfar, diiringi dengan perbuatan amal soleh, ini akan berpengaruh dalam hatinya lil ada karena suatu kebiasaan dibiasakan dibiasakan dalam hal kebaikan. Ini akan menjadi berpengaruh dalam hatinya dan juga akan berpengaruh dalam muamalahnya dia. Kama anna man arada ayyakuna katiban. Sebagaimana bahwasanya orang-orang yang menginginkan dia dia ingin sebagai seorang katib, sebagai penulis, juru tulis, sebagai sekretaris, nam sebagai juru tulis. Tentunya dia adalah ta'ato fi'lal kitabah. Tentunya dia akan apa mendatangkan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang penulis, Nah, mungkin latihan nulis biar bagus tulisannya. Ini seorang yang ingin ahli tajwid juga akan berbuat apa yang dilakukan oleh para pakar ahlu tajwid. Ingin bahasa Arab, nam yang dia jahil yang dia nggak tahu mengerti bahasa Arab, tentunya ini pun akan ia mendatangkan akan dia berbuat apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang pintar bahasa Arab. Naam, au faqihan atau seorang yang faqih ta'ato tentunya dia akan fi'il al-fuqaha minat tikrori. Dia akan melakukan mendatangkan satu amalan apa yang dia dibuat oleh para ahli fikih minal iktikror. Jadi terus menerus yang ia lakukan. Bahas. enam membahas suatu hadis masalah permasalahan fikih atau sebagainya hatta yang atif sampai tertanam dalam hatinya sampai menancap dalam hatinya yakni sifatan fikih nam sifat apa yakni fikihnya sifat yakni memang orang yang memang faham terhadap agama orang yang condong pada suatu ilmu dan tertanam Nah, sifat fikihnya. Illa annahu la yanbaghi ayat luba taksir. Kalau tidak demikian keadaannya. Nah, enggak mau berbuat kami berbuat oleh ahli fikih, enggak mau yang diperbuat oleh para juru tulis ingin jadi orang sekretaris ingin bagus apa tulisannya kok enggak mau berbuat demikian, maka layam bahi enggak pantas. nam ayat lub untuk mensari taksir, yakni berpengaruh dalam dirinya fi yaumaini aw salasa dalam dua hari ataupun tiga tiga hari. Enam. Jadi jangan harap. Tidak pantas mengharapkan sehari, dua hari, tiga hari kemudian menjadi ahli fikih, menjadi seorang yang juru tulis. Enam. Bahasa Arab juga demikian. Jangan mengharapkan kalian pintar bahasa Arab dengan mungkin daurah selama tiga hari, empat hari atau mungkin sepekan atau mungkin sebulan. Jangan harap kalian untuk pandai bahasa Arab. Kemudian dia tinggalkan bahasa Arabnya, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar bahasa bahasa Arab. Wa inna ma yu'assiru ma'ad dawam. Maka sesungguhnya yang akan berpengaruh adalah adanya yang sifatnya istimror terus menerus dawam ini akan berpengaruh jadi kalau mungkin daurah sepekan bahasa Arab ini kemudian ditinggalkan hilang nggak berpengaruh demikian juga tabiat yang kita jelek tabiatnya misalnya naudzubillah min dalik ya tabiatnya jelek maka kita memaksakan dirinya yang sifatnya terus menerus untuk berbuat baik terus nah ini akan berpengaruh kalau cuma sehari, dua hari, tiga hari, ahlaknya baik, dipaksa cuma tiga hari atau sepekan, kemudian dia tinggalkan, kembali ke asalnya, nggak akan berpengaruh. Kamala yadlub, yadlubu nemu wal koma sebagaimana nam tidaknya adanya yani angan-angan mencari apa nemu yani bodi tubuh yang tinggi. Enam, bodi tubuhnya yang tinggi. Fi ini aw salasah dalam dua hari ataupun tiga tiga hari. Jangan harap, jangan dicari ingin menjadi tubuhnya tinggi yang tadinya mungkin ya umurnya 10 tahun kemudian ingin mengharapkan tinggi tambah mungkin 10 cm ingin tambah 15 cm ditempuh dengan dua hari ataupun tiga tiga hari Tentunya nggak akan bisa demi demikian. Walidawam dawam taksir, taksirul adimun. Dan adanya sifat yang terus menerus itu akan berpengaruh yang sangat besar. Nah ini, ahabu al amal ilallah, yakni ad-dawam. Di antara amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Taala itu adalah yang sifatnya is istimror, Wa in walaupun dia sedikit. enam sedikit, tapi terus menerus. Ya, lakukan. Ini akan berpengaruh daripada banyak tapi kemudian ditinggalkan setelahnya. Ini sangatlah enam tidak akan berhasil. <clears throat> Wa kamalan yambai ayyustahana biqalil ta'ah. Dan sebagaimana tidak pantas baginya untuk menganggap remeh atau diremehkannya satu perkara dengan sedikitnya satu amalan ketaatan. Fa inna dawa fa inna Maha yu'assir. Maka sesungguhnya enam terus menerus dengan sedikitnya amalan tersebut itu akan berpengaruh. Ini. Jadi jangan dianggap sepele, menganggap ringan dengan sedikitnya satu amalan yang sifatnya terus-menerus jangan dianggap sepele karena ini akan berpengaruh. Wa kadzalika la yustahanu biqalilid dunub. Demikian juga enam jangan menganggap remeh enam tidak boleh menganggap remeh yakni dengan sedikitnya dosa yang sifatnya terus menerus. Leni walaupun dosa kecil, walaupun sekali Dua kali terus tapi sifatnya terus menerus. Nah ini walaupun kecil dosanya tapi sifatnya terus menerus maka ini pun akan sangat berpengaruh bagi hatinya, bagi jiwanya. Enam. Karena kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya la kabair illa ma istighfar. Bahwasanya kata beliau enggak ada dosa besar ketika disertai dengan adanya taubat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia sertai dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya tak kalah dia wala sahair ma'al istimror dan tidak ada dosa kecil tapi dia diiringi dengan yang sifatnya terus menerus sehingga akan menjadi besar. Sangat berpengaruh dalam dirinya ketika sifatnya adalah dawam istimror. <clears throat> wa kama anta ato dan sebagaimana juga bahwasanya ketika mendatangkan sebab-sebab yakni fadaili yu'assiru nafsi sebagaimana nam mendatangkan sebab-sebab satu keutamaan mendapatkan satu keutamaan yu'assir fin nafsi akan berpengaruh di dalam jiwanya yuhayyiru tab'aha akan merubah tabiat dia. Ini ketika dia mau mendatangkan sebab yakni wasilah ia akan mendatangkan satu keutamaan. Ini. Dia mendapat dia melakukan satu yakni mencari ilmu yang tadinya mungkin sifatnya karena jelek dihinakan oleh orang-orang karena orang jahil kemudian dia mengadakan yakni mencari sebab dengan mencari ilmu ini sehingga orang akan memuliakan. Nah, dan tabiatnya pun akan berubah. Wa kadzalika masakinan. Masakinatul qasli. Masakinatul qasli. Demikian juga 6 ada tempat-tempat yang kemalasan di situ. Ini yasiru adah dibiasakan ya menjadi kebiasaan yang malas ya terus terus terus malas hari ini malas kemudian besok malas terus menerus sehingga menjadi kebiasaan maka fayuh ramu bisa babihi maka akan diharapkan apa akan diharamkan akan dicegah yakni semua kebaikan dengan sebab tersebut dengan sebab tersebut dan adanya satu sifat malas yang terus-menerus maka akan dicegah, akan diharamkan, akan terhalang baginya yakni semua kebaikan. Yang harusnya ketika dia tempuh dengan jalan sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu akan mendapatkan suatu semua kebaikan, kullu khair. Semua kebaikan akan dia mendapatkannya, tapi tak kala masakinatal kasli. Dia malas, ya terus menerus kemudian menjadi kebiasaan, ini akan tersegah semua kebaikan. Kemudian kita selesaikan dengan sedikit waqat tuksabu tuksabul ahlaku al hasanatu bi musahabati ahli khair dan sungguh enam bahwasanya apa ahlak yang baik yang sifatnya diusahakan yang sifatnya dicari bukan syarat tabiat Nam yang aslinya memang jelek kemudian dia ingin merubah sifatnya, maka sungguh akan di, dia dapatkan dengan cara musahabah. Ini dengan cara bergaul dengan orang-orang yang baik. Nam, kalau sudah tabiatnya baik, alhamdulillah, ya dipertahankan, dipertahankan, kemudian ditingkatkan dengan sifat yang baik tersebut. Nam, fa'inal taba'a sesungguhnya tabiat itu adalah lisun yasrukul khaira wasyarra. Sungguhnya enam tabiat bawaan yang sifatnya bawaan ini itu adalah lisun. Apa lisun? Pencuri. Apa maksudnya? Yasrukul khaira wasyarra. Dia akan mencuri hal yang baik atau yang dan yang jelek. 6. Jadi beliau menggambarkan seperti ini. Jadi tak kala seorang yang dia ahlaknya jelek, kemudian dia ingin merubahnya, maka dia cara tidak langsung ketika bergaul dengan orang-orang yang baik sehingga berpindahlah dia. Sifat-sifat baiknya dia akan berpindah kepada orang yang jelek tadi. Dan nah, ini, ini laksana lisun, pencuri. 6. Kultu kata beliau wayu ayid dan yang menguatkan dalika perkara demikian yang bahwasanya ahlak yang diusahakan yang tabiatnya jelek kemudian akan berubah dengan adanya satu pergaulan adalah qauluhu sallallahu al mar'u ala khalilih falyandur ahadakum man yukhalil seorang agama. enam seorang itu bersama agamanya teman dekatnya. Maka lihatlah. Lihat oleh kalian siapa teman dekatnya. Dan ini agama seorang agama si fulan ini akan mengikuti teman-teman dekatnya. Maka lihat apakah dia orang yang baik atau orang yang jelek, maka siapa temannya, siapa teman dekatnya. Kalau dia tiap harinya kemudian terus terus menerus dengan si fulan, si alan yang dia terkenal sebagai seorang mungkin orang yang jahat. Nah ini, maka kurang lebihnya itu adalah sama agamanya dengan orang tersebut. Tapi sebaliknya ketika dia bergaul dengan orang-orang yang baik, enam maka kurang lebihnya dia adalah sama dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab yang kita bahas tentang akhlak yakni tabiat dan akhlak yang sifatnya iktisab atau tatabu adat tabi'i adat tatabu. Nah, istilah Syekh Musaimin ada sifat yang tabi'i, ada sifat yang tatabu, sifat yang pembawaan aslinya dari sananya dan juga ada sifat yang memang diusahakan. Di antara hadis yang menunjukkan demikian adalah hadis Asad Abdul Qais. Nam, ketika beliau datang ke Madinah, nam menemui ingin menemui Nabi kita Muhammad SAW, tak kala beliau datang dengan ia ya, tidak istiqjal, apa datang dengan wibawa, padahal teman-temannya karena sangat senangnya, karena sangat bangganya ingin bertemu dengan nabinya, sampai lupa ya unta-untanya, sampai lupa kendaraannya untuk ditambatkan, tapi asad Abdul Qais, nam beliau tidak demikian, beliau punya sifat intaani, punya sifat penyabar, punya sifat hati-hati sehingga beliau pun menambatkan apa yakni kendaraannya setelah selesai merapikan bajunya dan juga menambatkan kendaraannya baru beliau menuju rasulnya untuk menemui beliau dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya inna fika nam haslatain yuhibahumallahu. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Asad yakni ada sifat lahsoltain. Ada, ada dua ada dua sifat yuhibahumallah yang Allah cinta pada dua sifat tersebut. yakni al-hilm wal ana. Sifat yang sangat baik. Sifat yakni penyabar sifat hati-hati dan sifat santun yang ada pada diri beliau. Dan tak kala beliau tanya, "Ya Rasulullah SAW, tu bihima aw jablani Allahu alaihima?" Ya Rasul, apakah sifat itu adalah sifat yang saya usahakan dengan ceripaya sendiri ataukah memang sifat yang sudah secara tabiat Allah ciptakan pada diri saya? Maka beliau menjawab, jablaqallahu alaihima. Bahkan Allah Ta'ala telah menciptakan secara tabiat pada engkau wahai asad tentang dua sifat tersebut. Lain ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat ada yang tabiat, ada yang tatabu, ada iktisab ataupun tatabu. Tabi'i. Wallahu a'lam Ilahuna tafadalu habitakumullah